السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita sebagai hambanya senantiasa memuji Allah memohon pertolongan hanya kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa yang kita lakukan kepada Allah Jalla Jalaluh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan hal-hal yang buruk, mengajak kepada kemungkaran. Sebagaimana kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Subhanallah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiada pun tiada satu pun makhluk yang bisa menyesat siapapun orangnya kalau Allah sudah mengkaruniakan hidayah untuknya maka dia akan terus berjalan di atas agama Allah ini walaupun berbagai godaan rintangan datang dia tetap dengan la ilaha illallah dan sebaliknya wa may yudlilhu fala hadiyalah barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini maka sejuta ustaz sejuta tuan guru sejuta ulama didatangkan untuk mengentas dia dari kesesatannya itu tidak akan pernah bisa mengentasnya dari kesesatan. Kita tahu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kecintaan beliau kepada paman bagaimana kasih sayang beliau dan penghormatannya kepada pamannya yang membela dakwah Islam dari sejak beliau mulai berdakwah di kota Mekah dan beliau berusaha untuk menyelamatkan pamannya dari api neraka. Untuk memberikan hidayah Allah. Tapi ternyata bila Allah tidak berkehendak maka tidak mungkin terjadi. Bahkan di detik-detik terakhir sebelum ajal menjemput paman Nabi, Rasul Shallallahu alaihi wasallam datang di sebelah tempat tidurnya Beliau mengatakan kepada pamannya, "Qul ai la ilaha illallah." Wahai pamanku, ini yang menyampaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memanggil wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Itu kata-kata akan aku gunakan sebagai hujah bahwa engkau telah mengatakan la ilaha illallah. Tapi ternyata pamannya tetap. Dan akhir dari agamanya adalah agama orang-orang musyrik sebelumnya. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Engkau Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Terkadang kita punya orang tua. Terkadang kita punya anak. Orang-orang yang cinta kita begitu bulatnya untuk mereka. Kita ingin mereka mendapatkan hidayah. Allah mengatakan engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah. Dan Allah lebih tahu siapa dari hamba-hambanya yang pantas mendapatkan hidayah Allah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah tiada yang pantas untuk mendapatkan doa kita penghambaan kita munajat kita kecuali Allah dia esa tiada sekutu baginya baginya segala kepemilikan baginya segala pujian dan dia maha kuasa atas segala sesuatu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in dan saya bersaksi bahawa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba utusan Allah Dan konsekuensi seorang yang menyatakan Muhammad Rasulnya. Maka dia tidak boleh beribadah kecuali dengan caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melaksanakan perintah Nabi, menjauhi larangannya, percaya dengan segala informasi yang disampaikan oleh beliau alaihi dan tidak beribadah kecuali dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Hari ini hari Ahad. Di mana sebagian orang kalau hari Ahad itu jalan-jalan biasanya. Di Jambi ada acara Car Free Day. Ada ada nggak? Nggak ada, masya Allah. Tapi di sini ada jamaah. Sini nggak ada yang pakai mobil. Subhanallah. Kita saat ini berada di taman dari taman-taman surga. Di mana malaikat-malaikat Allah turun. Rahmat Allah datang Dan semoga kita termasuk yang selesai kajian dikatakan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu itu Kumu maghfuran lakum Kalian bangun semua sudah. Sudah diampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Kita berharap selesai kajian ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa tema kita hari ini? Aku seorang suami. Tapi anak melihat ada anak-anak kecil. Anak-anak calon suami ya. Insya Allah. Jadi seharusnya ditulis kajiannya itu 17 tahun ke atas. Ada satu hal yang mungkin membuat panitia memilih tema tersebut. Dan saya senang dengan tema itu. Karena sampai saat ini dan mungkin sampai kiamat nanti akan tetap ada putri-putri Adam alaihissalam yang dizolimi oleh para suaminya. Bahkan subhanallah beberapa waktu yang lalu, mungkin pekan lalu, ada seorang anak yang SMS-an. Dia ngomong, Ustaz, anak mau curhat Ustaz. Perempuan, tentang kedua orang tua. Ada masalah keluarga mereka mau pisah. Akhirnya beberapa waktu telepon si suami, istrinya juga telepon. Si istrinya ngomong, Ustaz, anak sudah 20 tahun menikah. Dan kita sudah punya cucu, Ustaz. Tapi Ana udah gak kuat hidup sama suami anak. anak udah gak kuat, anak mau pisah. Subhanallah. 20 tahun hidup bersama suaminya. Bayangkan kesabaran seorang istri menghadapi suaminya selama 20 tahun sampai punya cucu anaknya delapan. Tapi pada akhirnya dia mengatakan anak harus bisa, Anak udah nggak kuat. Karena memang ada suami-suami yang kurang tahu diri. Makanya kita katakan kalau kau seorang suami, ya tunjukkan Bagaimana seorang suami? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang wanita-wanita ini dia seperti gelas-gelas kaca. Baginda Nabi Alaihi Wasallam mengatakan rifqan bil qawarir lembutlah kalian terhadap kaca-kaca gelas-gelas. Antum tahu kalau gelas itu sedikit antum bersihkan pakai Pakai apa? Pakai ada yang kayak besi itu bersihin kaca. Orang kalau cuci piring terkadang itu akan tergores dia. Kalian harus lemah lembut kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih kasar sedikit jatuh pecah. Dan kalau sudah pecah tuh kaca, sulit akan direkatkan kembali ke kaca. Dan itulah para wanita. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inni, uharriju alaikum haqqad dhaifain al yatim wal mar'ah hadis riwayat Ibnu Majah beliau alaihi salatu wasallam mengatakan sungguh aku menimpakan kesulitan atas kalian yang menyia-nyiakan hak dua golongan yang lemah anak yatim dan perempuan Antum tahu bagaimana kondisi perempuan di masa jahiliyah. Yang mereka seperti barang dagangan. Bapak mati, istrinya bapak boleh dikawin sama anaknya. Boleh ditahan nggak mau dikawinkan. Mau dikawinkan sama siapa yang dia suka. Mereka tidak mendapatkan warisan. Mereka dizolimi, mereka diceraikan seenak mereka. Bahkan bangsa Arab jahiliyah, dia kalau menceraikan istrinya, anti talib, engkau cerai. Ketika mau masuk, idahnya mau habis, dirujuk. Sehingga perempuan itu nggak bisa bebas. Dirujuk, besoknya diceraikan lagi. Ketika idahnya mau habis, dirujuk kembali terus berpuluh-puluh kali tanpa hitungan. Dipermainkan itu putri Adam. Maka Allah Jalla Jalaluh menurunkan wahyunya. Membuat aturan yang memuliakan para wanita. Allah berfirman, abtalaku marratan fa insakun bima'ruf, au tasrihum Talak itu yang boleh rujuk cuma dua kali. Cuma dua kali. Dan masalah talak nggak bisa dipermainkan. Orang yang gurau sama istrinya, ngomong dia sama istrinya, dek, sudahlah aku ceraikan engkau. Lalu si suami ngomong, Afwan dek, aku cuma bergurau. Jatuh cerai. Nggak ada bergurau dalam urusan talak. Jadduhunna jiddun, jidduhunna jidd, wahajruhunna jidd. Seriusnya serius, gurunya serius. Kenapa aturan-aturan itu Allah turunkan? Demi menjaga putri-putri Adam yang banyak dizolimi oleh para suami. Anak nggak tahu, mungkin di Jambi nggak ya. Bapak-bapak ada yang mendolimi istrinya di sini? Nggak ada kayaknya kan? Ada. Masya Allah. Biasanya yang tahu tuh mertua tuh. Anaknya dizolimin tuh. Masya Allah. Maka ma'asyil muslimin. Kita harus memahami kedudukan istri kita. Di antara sekian banyak perhiasan dunia. Rumah, kendaraan. Allahu Akbar. Motor kita. Antum tahu bahwa yang paling indah di antara semua ini adalah istri yang solihah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang soleh. Ada seorang istri subhanallah. Seorang istri ini pakai motornya suaminya. Kecerempet tuh motor Dimarahin istrinya disuruh ganti. Alhamdulillah kita berpikir. Sampai mertuanya itu cari duit untuk gantiin. Lebih mahal mana tuh motor sama istrinya. Terkadang sebagian suami mungkin cincinnya hilang. Yang menghilangkan siapa? Istrinya. Marah dia. Ya Allah nggak ada artinya tuh cincin. Selama kau memiliki istri yang soleha itu lebih baik dari semua harta yang kau miliki. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiga tuh harta yang paling mulia di muka bumi ini. Yang pertama lisanan zakiran lidah yang pandai berzikir wa qalban syakiran hati yang pandai bersyukur wa zauja mu'mina tu'inuhu ala imani dan istri yang beriman yang membantu dalam keimanan dia cuma sekali lagi ada suami-suami yang tidak menghargai istrinya bahkan dia lebih cinta kepada barang yang dia miliki daripada kepada istrinya jemaah Andai kata seorang istri menghilangkan HP. Beli HP 10 juta hilang. Anak mau tanya mah di sini, Mah. Yang di depan nih harus tukar nih, yang tua-tua di depan nih. Bukan yang anak-anak nih. Nah. Udah nikah, Bang? Masya Allah. Kalau istrinya menghilangkan HP yang harganya 10 juta, diapain kira-kira, Bang? Bismillah. Sepuluh juta bang. Kira-kira diapain? Jujur, nggak usah. Diapain kira-kira? Marah dalam hati, bohong mah, marah dalam hati. <laughs> <laughs> Allahu Akbar. Jadi marah dipimpin gitu bang ya. Allahu Akbar. Tapi adalah suami-suami yang soleh ya ini nyawa. Insya Allah. Ya. Iya. Terkadang kita itu lebih menghargai barang kita daripada istri kita. Ya Allah. Anda nggak ngomong orang lain. Anda terkadang ya Allah ya. Kau punya istri soleh cukup. Kalau rumahmu hilang semuanya kendaraanmu terbakar, duitmu habis, dan masih ada istrimu, Gol alhamdulillah. Kakak alhamdulillah mati ada istriku. Ini ibunya anak-anakku. Subhanallah jamaah. Maka kita harus kembali melihat di harta yang paling mulia adalah istri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anda mulai. Udah nikah bang? Belum. Masya Allah. Ah, jauh-jauh. Ini bapak kita nih pak. Udah nikah pak. Kenapa nikah, Pak? Karena mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma itu. Jadi nggak ada keinginan nikah itu nggak ada sebenarnya. Nafsu untuk nikah nggak ada gitu kan? Terkadang orang anak mau poligami, kan sunnah Nabi gitu dia. Ya, itu sunnahnya doang yang dikedepanin, padahal nafsunya ada. Dia ngomong nggak, anak nikah karena sunnah Nabi gitu kan? Allah Akbar. Jadi tujuannya nikah untuk mengikuti sunnah Nabi aja. Oke, nggak apa-apa. Anak mau tanya lain. Abang, dia nikah bang? Kenapa nikah bang? Kan sunnah Nabi masih banyak yang lain kan bang? Abang kenapa nikah bang? Udah nikah belum? Oh udah, bingung dia kenapa nikah dulu. <laughs> nah, supaya ada pendamping gitu kan. Masya Allah, sahih jamaah. Tujuan menikah itu untuk mengikuti sunnah Nabi, untuk mendapatkan pendamping, untuk meraih kebahagiaan. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ kata Allah jalla jalaluhu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Allah setelah menyebutkan tentang penciptaan langit malam siang itu tanda-tanda kebesaran Allah di antara tanda kebesaran Allah Allah jadikan pasangan kalian dari diri kalian sendiri. Manusia menikah dengan manusia. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian mendapatkan ketentraman. Agar kalian condong kepada istri kalian. Berapa banyak suami yang ribut di tempat kerjanya. Tak kala dia membayangkan istrinya, hilang Sampai pintu rumahnya, Masya Allah. Dia akan mengatakan baiti jannati. Ditaskunu ilaih. Tapi ada suami-suami yang masuk rumahnya kepingin cepat keluar. Sampai depan pintu rumahnya, aduh ribut lagi sama istri. <laughs> Ah, seperti itu. Tapi ada memang yang mendapatkan ketentraman. Itu tujuan menikah sebenarnya. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Dan Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Orang menikah itu enggak harus cinta. Antum nih terkadang nikah. Ustaz, Ana sebenarnya nggak mau sama fulana nih. Tapi orang tua nyuruh Ana menikah dengan fulana. Aman. Bismillah. Cinta dan kasih sayang siapa yang menciptakan? Allah Jalla Jalalah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Cinta di dalam Islam itu setelah menikah. Nanti akan ada cinta dan kasih sayang. Jadi sebelumnya enggak cinta enggak apa-apa. Yang jelas niatnya benar. Dan carilah istri atau calon istri yang soleha. Jadi ada jamaah yang cinta karena cantik dan cantik karena cinta. Apa bedanya tuh? Mana kasih hadiah? Hadiahnya kok kecil-kecil bang, sini bang. Hmm. Masya Allah. nanti gelas kosong antum ya, bang <laughs> Nah, apa bedanya cinta karena cantik atau cantik karena cinta? Mana yang mau jawab? Yang udah nikah nih, yang belum nikah nggak boleh. Ada yang jauh di situ. Antum terlalu jauh, nggak dengar di sana. Nah, empat bang. Cinta karena cantik itu nafsu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Antum dengarnya mah Benar enggak ya mang? Ah, kasih hadiah juga nggak apa. apa. Nah, kira-kira seperti itu. Antum kalau cinta karena cantik, itu akan hilang. Bersama hilangnya kecantikan istri kita. Berapa banyak seorang lelaki ketika menikah, Masya Allah, Ustaz istri Anani bunga desa paling cantik sekampus umpamanya. Waktu awal nikah beratnya berapa? 48. Masya Allah. 48 bodinya Ustaz. Masya Allah. Dua tahun 84 ya mah. Patut. Setelah antum melihat, waduh ini bukan istri anak yang anak cintain. Karena dia cintanya karena cantik dulu. Dan kecantikan wanita itu bertambah apa berkurang? Berkurang. Enggak ada perempuan umur 50 tahun, Masya Allah kok kayak gadis 17 tahun. Bohong tuh suaminya. Karena semakin tua, wajahnya semakin keriput ya. Apalagi ada perempuan-perempuan yang mungkin gak jaga ke tubuhnya yang awal sebelum nikah nggak ada sayapnya, tiga tahun ada sayapnya. Insya Allah, mau terbang aja itu perempuan. Itu kalau kita menikahi dia karena cantik, biasanya itu kecintaan kita akan berkurang, akan luntur. Di samping juga, antum bisa bosan. Dulu jarang ngeliat tuh istri. Sekarang tiap hari kelihatan tuh istri. Akhirnya kecantikannya itu udah biasa. Tapi yang cantik karena cinta. Kita melihat istri kita cantik karena kita cinta sama dia. Orang sekampung ngomong, "Inti punya istri tuh jelek, kata dia. Ente kok bisa mau sama dia? Subhanallah. Ada yang seperti itu. Terkadang sebagian perempuan tuh ya kulitnya Putih tua lah dia mungkin. Putih tapi tua gitu kan. Dia cinta sama istrinya. Orang ngomong apa? Nggak, buat anak tidak ada wanita yang lebih cantik daripada istri Kenapa? Karena dia memang sudah cinta sama. Ingat, yang menjadikan cinta dan kasih sayang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maashirul muslimin rahimakumullah. Sebagian orang sudah menikah selama lima tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun. Tapi ternyata keributan di rumahnya tidak pernah berhenti. Bahkan ada yang rumah tangganya di ujung tanduk. Yang kelihatannya kalau di depan kita, Masya Allah, dua orang tuh baikan. Tapi kalau di rumahnya selalu ribut. Bahkan sudah ada rencana untuk bercerai. Bagaimana itu bisa terjadi? Biasanya itu terjadi karena hak dan kewajiban yang tidak diberikan. Semuanya menuntut haknya dan tidak pernah melaksanakan kewajiban. Maka agar rumah tangga kita yang sudah dibina, antum tahu bangsa kita nih Indonesia ini bermula dari satu rumah tangga. Rumah tangga jadi RT, jadi RW, jadi lurah, kelurahan, terus sampai jadi negeri yang besar seperti ini. Kalau rumah tangganya itu baik, insya Allah negerinya baik jamaah. Tapi kalau rumah tangganya kacau, gimana? Pemerintahan kita. Sedangkan pemerintahan kita itu juga dari rumah tangga yang kecil-kecil itu. Maka para suami, saya akan berbicara kepada para suami, ibu-ibu di belakang tuh jadi saksi aja. Dengarkan. Karena banyak ibu-ibu yang selalu ngomong ustad. Kenapa kok ibu-ibu selalu ceramahnya itu yang disampaikan sama ustaz. Supaya apa? Nurut sama suami, melayani suami, dapat surga nantinya. Terus sampai kita bosan gitu. Anak pernah misi pengajian di Madura. Mungkin tujuh tahun yang lalu. misi kajian di sana. Perempuan-perempuannya pesen. Tolong Materinya jangan tentang ketaatan kepada suami. Itu perempuan-perempuannya kayak gitu. Kita semua udah pada taat sama suaminya. Cari tema yang lain lah. Masya Allah. Ya udah, Anda cari tema yang lain. Kemarin tahun ini, mungkin dua bulan yang lalu, Anda ke Madura. Ke tempat yang sama. Eh, ibu-ibu ngomong lagi. Bisa tolong temanya jangan masalah taat kepada suami. Anda ngomong nggak? Kalau sekarang Anda mau temanya supaya taat sama suami, Anda ngomong. Soalnya masa tujuh tahun tetap nggak boleh ngisi bagaimana ibu-ibu taat kepada suami gitu kan. Itu ada perempuan-perempuan yang kayak gitu, tapi insya Allah di sini nggak ada lah. Yang dia merasa sudah taat kepada suaminya. Nah, sering kali bahkan banyak buku-buku yang menjelaskan bagaimana seorang wanita harus taat kepada suaminya, harus melayani, Sampai ada sebuah permisalan. Orang baru nikah. Si suami ini baru nikah, istrinya di tempat tidur. Kata istrinya mau sarapan, nggak boleh. Kau tetap di sini istri. Diambilkan sama suami Subhanallah. Mau cuci tangan nggak boleh. Diambilin cuci tangan. Setelah itu mau minum teh apa kopi? Teh bang, duduk sini, bikinin teh. Gimana menurut antum suami yang seperti ini, Jam? Masya Allah. Setelah itu bertanya suaminya, gimana engkau kalau aku perlakukan seperti ini setiap hari? Ya, kata dia. Begitu bahagianya aku seperti istri yang tersanjung. Kata suaminya, Udah anak kepingin inti tiap hari seperti itu kepada anak. Jadi dia ngasih contoh kepada istrinya <laughs> supaya melayani suaminya. Pertama aja dia, subhanallah. Ingat, kita bicara sebagai seorang suami. Sebagai seorang lelaki. Karena ingat juga, bapak-bapak bakal punya anak perempuan punya ibu, punya kakak perempuan, punya adik perempuan, yang mereka punya suami. Sebagaimana kita ingin keluarga kita itu diperlakukan baik oleh suami-suami mereka, kita pun sebagai suami harus tahu diri, kau itu suami juga. kadang -kadang seorang bapak golem kepada istrinya, gimana nanti anaknya digolimin sama suaminya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kedudukan seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu pemimpin bagi para wanita. Antum pemimpin untuk istri-istri antum. Karena apa? Karena dua hal. Yang pertama, karena kemuliaan yang Allah berikan. Lelaki itu diberi kelebihan bisa memimpin secara umum. Maka hak cerai ada di tangan tangan siapa hak cerai? Tangan suami. Karena kalau hak cerai itu di tangan istri, bisa jadi nggak ada yang punya istri kan? Karena nanti kita akan pelajari bagaimana perasaan seorang wanita. Perempuan itu cepat sakit hati. Kalau hak cerai akan di tangan istri kita, dia sakit hati sedikit. Bang, udahlah bang, aku carikan kau bang. Insya Allah, gitu kan. Nggak ada yang punya suami. Sakit hati sedikit, udahlah. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Tapi hak cerai ada di tangan suami. Karena suami itu berpikir panjang, nggak seperti istri. Antum lihat, kalau seorang suami, seorang suami ini ngomong sama istrinya mau poligami. Insya Allah tuh istri ambil tasnya. Buka itu tasnya, bajunya ditaruh. Dia dengan suaminya mau poligami aja udah tasnya udah lengkapnya, semua Mau kabur dia. Subhanallah, itu perasaan wanita. Maka hak cerai di tangan para suami. Karena Allah memberikan fadilah kepada para lelaki. Yang kedua, Wabima anfaqu min Karena para suami itu memberikan nafkah. Dua hal ini yang menyebabkan seorang suami layak menjadi pemimpin. Kalau satu hilang, maka akan pincang kepemimpinan seorang suami. Suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, itu biasanya akan diatur oleh istrinya seorang syekh ketika ada lelaki curhat sama dia yang dia selalu ribut sama istrinya. Sama syekh ditanya, "Kau oh, bekerja nggak?" "Belum, Syekh, anak belum kerja. Yang kerja istri." "Terus kau tinggal di mana?" "Ya di apartemennya istri." Ya kata saya pantas ribut terus. Karena istri merasa menjadi pemimpin dia. Yang bayar listrik dia. Lihat suaminya makan tuh aneh ngasih makan inti gitu. Maka biasanya akan pincang kepemimpinan seorang suami. Ketika ada keributan antara suami istri, lihatlah kepada dua hal tadi. Hal yang pertama, yang berkaitan dengan kepemimpinan yang Allah berikan kepada suami. Qawwam itu menuntut tiga hal. Seorang menjadi pemimpin itu harus memiliki tiga kriteria. Yang pertama, dia harus memberikan perhatian kepada yang dia pimpin. Yang kedua, dia harus melindungi rakyatnya. Jadi kalau ada gubernur yang tidak perhatian sama rakyatnya, rakyatnya bakalan gak suka sama gubernur itu. Kalau ada gubernur yang tidak melindungi rakyatnya, mereka pun akan benci kepada gubernur itu. Dan yang ketiga, memperbaiki. Namanya pemimpin itu harus bisa memperbaiki. Antum lihat GM, General Manager itu dipilih orang-orang yang seperti ini. Orang yang memiliki perhatian, yang bisa melindungi perusahaannya, anak buahnya, dan memperbaiki. Seorang suami Baru dikatakan suami, beneran tuh. Kalau dia memiliki tiga hal. Kita udah berikan enggak? Seringkali ribut sama istri, dipanggil istrinya. Sini deh, duduk sini. Ambil kursi deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna an nisa bima Allah. Kau itu enggak nurut. Aku ini pemimpin di rumah ini. Kau harus nurut neraka. Neraka. Kalau nggak nurut sama suaminya, masya Allah, si istri udah nangis-nangis gitu ya. Terkadang kita lupa, udah nggak kita berikan kepada istri kita tuh perhatian. Kita udah ngelindungin dia nggak? Kita udah memperbaiki dia nggak? Dan pernikahan itu bukan hal yang remeh, jamaah. Tapi pernikahan adalah satu hal yang sakral, yang suci. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebagai misaqan ghaliba. Perjanjian yang berat. Jadi bukan sekedar hubungan suami istri. Tapi ada pertanggungjawabannya di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 21. Wa akhazna minkum misaqan ghaliba. Dan istri-istri kalian itu mengambil dari kalian Misaqan ghaliba perjanjian yang berat. Yang kalau engkau tidak melaksanakan perjanjian itu, maka neraka jadi tempat kita. Rasul saw Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Fattaqullaha fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Bertakwalah kalian dalam urusan wanita Kalian mengambil perempuan-perempuan itu dengan amanah dari Allah SWT. Bukan cuma dari orang tuanya saja. kadang -kadang orang tua, wahai calon menantuku, nanti aku titipkan anakku ini kepadamu. Tolong dijaga. Itu amanah dari Allah. Wasahlal tumfuru jahun nabi kalimatillah dan mereka jadi halal buat kalian dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang suami mertuanya mengatakan, "Ya fulan bin fulan, zawwajtuka wa ankahtuka mahsubataka binti mahr." Aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan putriku dengan mahar satu miliar mau. Antum nerima nggak? Antum belum nikah. Kira-kira kalau mertua minta mahar satu M dikasih nggak? Hah? Kata dia anak cari perempuan lain itu lah. Kan satu miliar mahal banget gitu. Subhanallah jemaah. Satu miliar itu murah sebenarnya jemaah. Pada hakikatnya kita itu mengambil perhiasan terindah di muka bumi Kalau dia istri yang soleha, nggak ada harganya satu M. tak Tatkala seorang suami mengatakan qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur, aku terima nikah dan kawinnya dengan mahar yang disebutkan, tu istri jadi halal. tu perempuan yang awalnya haram, boleh tu pegang tu Antum duduk sama dia, boleh berduaan. Kunci pintu kamar, boleh berduaan. Dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi coba kita merenungkan tentang pernikahan. Yang udah kawin lah, anak harapkan. Untuk merenungkan bahwa saya, mertua kita ngawinkan putrinya sama kita. Bukan karena dia bosen ngurusin putrinya, bukan. Tapi dia mengawinkan putrinya dengan kita karena mengharapkan kita bisa membahagiakan dia. Itu yang ada di benak mereka. Kita ini nggak pernah ikut membesarkan itu anak. Nggak pernah ikut-ikut kita. Apakah antum ikut ketika dia lahiran? Nggak ada. Di perut ibunya sembilan bulan, ibunya merasakan sakitnya, antum nggak ada. Setelah gede disekolahkan, udah jadi nih, udah siap, antum ambil makasih zakulah. bawa pulang teman tuh subhanallah jadi seakan-akan sederhana sekali tapi amanatnya besar jamaah dan ingat orang tua ketika menikahkan itu Allahu Akbar Anda ingat dengan cerita tentang seorang jagoan jagoan jamaah di Surabaya saya ketika ada yang meminang putrinya tiga hari dia murus dia kalau menghadapi 10 orang preman, dia habisin. Tapi ada lelaki satu meminta putrinya untuk dinikahin. Tiga hari dia murus. Karena dia berpikir, kira-kira bahagia nggak putri Ana sama dia? Kira-kira disia-siakan nggak putri Ana sama dia? Kalau disia-siakan biar Ana bapaknya, Ana masih bisa ngasih makan putri Ana. Anda masih bisa melindungi dia. Anda masih bisa memberikan perhatian kepada dia. Dan orang tua berat. Ketika dia melepas putrinya kepada kita berat ya ma. Dan sebagai orang tua pun harus berpikir walaupun kita melihat ya sekarang ini entah di Jambi. Di Jawa itu kebudayaan mereka sudah kebudayaan barat. Jadi kalau putrinya itu ada yang bawa. Pacaran lah. Dibawa sama laki lain. itu orang tuanya seneng. Kata dia, Alhamdulillah udah laku anak-anak. Subhanallah. Itu orang tua yang tidak bertanggung jawab. Ketika melepaskan putrinya dengan serigala-serigala yang dia nggak tahu. Pulang jadi apa tuh anaknya. Itu sebelum nikah seperti itu. Na'udzubillah min maka ma'asyil muslimin rahimakumullah ingatlah bahwa perjanjian berat ketika antum menjadi suami. Aku seorang suami, lihat. Aku dipegang janji sama Allah. Bahwasanya aku harus bukan hanya memberikan nafkah kepada istrinya. Kita akan masuk kepada bab bagaimana kita mengenal istri kita. Yang belum menikah nih, ada istilah PDKT ya pendekatan. Diganti bahasa Arab apa? taruh Tapi pacaran. Ente lagi ngapa? Ana lagi sedang taruh pusat Ya, itu cuma bahasa Arab doang, kan? Tapi kalau keluar, makan bersama supaya lebih kenal. Sudah, masalah wanita Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah mengenalkan kepada kita. Allah yang menciptakan perempuan ini sudah ngasih tahu kita gimana sifatnya perempuan. Dan perempuan di muka bumi ini ya 11-12 lah. Kayak gitulah. Gak banyak jauh dari apa yang akan kita sampaikan di sini. Kenapa kita harus kenal dengan perempuan? Karena tak kenal maka tak sayang. Ya. Antum tahu anak kecil kadangkala melihat ayam warna-warni yang dijual. Insya Allah dia senang sama ayam tuh. Beli beli pak, beli beli bawa ke rumahnya. Dia mandiin, disisirin, masya Allah. Ditaruh di tempat tidur pakai AC, besok mati dia. Ah nangis dia kenapa? Mati ayamnya. Ternyata dia belum kenal. Ayam ini maunya apa? Begitu pula dengan wanita. Terkadang antum menikahi wanita antum harus tahu nih. Oh nih istriku ini kesukaannya apa jemaah? Rawon Ada wanita-wanita yang kesukaannya tahu tempe. Tiap hari antum kasih daging dengan harapan ia supaya dia sehat. Tahu-tahu sampai tiga hari dilihat istrinya kok tambah kurus kata dia. Kata dia, anak setiap kali makan daging muntah, mama. Maka seorang suami harus memahami istrinya bagaimana. Supaya dia nggak salah. Ingin memberikan pelayanan, ternyata bukan pelayanan yang dia berikan. Antum kalau beli mobil BMW yang tahun 2015, mungkin antum nggak bisa ngidupin tuh mobilnya. Antum masuk nggak ada kuncinya. Kontaknya nggak ada. Antum cari mana kontaknya kata dia. Tapi kalau untuk pelajari di buku, buku bimbingannya, oh seperti ini ya, antum tahu. Jadi ternyata mobil ini nggak pakai bensin, pakai listrik. Ada yang pakai listrik. Jadi ilmu yang kita dapetin itu akan jadi modal buat kehidupan kita, buat rumah tangga kita. Tatkala kita memahami tentang tabiat-tabiat wanita-wanita yang di belakang tuh, maka insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Yang pertama, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Itu antum harus tahu. Dan ada orang tua, bukan ustadz dia. Dia ngomong sama anak, Syafiq, ente kalau mau cari harim, belum nikah waktu itu. Kalau mau cari istri, sampai ke ujung dunia, semua perempuan tuh bengkok. Ente mau cari yang lurus nggak bakal dapat. Tapi gimana? Ya udah diperbaiki pelan-pelan, tapi dia tetap bengkok. Dan ternyata yang dia sampaikan adalah bermuasal dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Istausu bin nisa, fa innal mar'ata khuliqat min bila atau min bila." Nasihatilah para wanita dengan cara yang baik. Karena perempuan itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Tulang rusuk itu yang paling bengkok, yang paling atas. Kalau kau luruskan, kata Nabi, kasar tahu. Kalau kau ingin luruskan ke perempuan, maka kau akan mematahkan tulang rusuk. Wa in taraktahu lam yazil a'waj. Kalau kau biarkan dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Fasau subin nisa. Ya udah. Kita harus tahu istri kita ya seperti ini udah. Mau diapain? Dia bengkok. Dan tidak ada cara untuk berbahagia dengan istri kita kecuali dengan bersabar. Para ulama menjelaskan bahwasanya al-istimta biha la yatimu illa bisabri alaiha. Bersenang-senang dengan istri itu tidak bisa dicapai kecuali dengan cara kita bersabar. Sabar menghadapi wanita. Dan diciptakan wanita dari tulang rusuk nih. Antum lihat perempuan itu tidak diciptakan dari tulang tangan. Sehingga antum bisa suruh-suruh seenak antum. Antum bisa gunakan dia seenak antum. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki. Sehingga antum bisa injek-injek dia. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu ada di samping kita. Dan dia dilindungi dengan tangan kita. Sebagai pertanda seorang lelaki nggak bisa hidup tanpa wanita. Dan sebagai pertanda seorang lelaki harus melindungi istrinya. Dari apa? Dari tangan dia sendiri. Perempuan itu bagian dari dia. Dan antum bayangkan. Bagaimana kalau wanita itu diciptakan dari baja. Bukan dari tulang rusuk. Bakal leleh dia jangan. Menghadapi kita nih para suami. Jangan sok baik. Seakan-akan kita sudah memberikan semua hak-hak istri kita. Padahal masih banyak yang belum kita berikan. perempuan itu lebih kokoh, lebih kuat daripada baja. Dia menanggung beban yang sangat berat sekali. Antum bayangkan ketika istri kita mengandung anak kita, berapa beratnya? Kandungannya itu berapa? Ada yang sembilan kali mengandung anak kita. Sembilan kali sembilan bulan. Dia mengandung anak kita. Yang katanya dokter kalau sudah umur kandungannya itu tujuh bulan ke atas itu beratnya bisa lima belas kilo jamaah. Istri kita itu antum lihat ya. Kalau dia sudah hamil, model badannya udah berubah dia mau duduk susah, mau tidur, mau udah susah. Dalam kondisi seperti itu, dia tetap harus bekerja. Harus melayani suaminya. Dan kerjaan istri itu 24 jam di rumah. Bahkan kalau 25 jam, ada waktu 25 jam, itu masih akan diisi dengan pekerjaan oleh istri kita. Gak pernah berhenti istri kita bekerja. Kita kalau bekerja 8 jam, seakan-akan sudah, oh anak udah capek semuanya, kata dia. Kenapa? Oh anak 8 jam kerja. Si istri ngomong, bang, kau cuma 8 jam bang. Aku 24 jam. Antum melihat ketika malam hari. Malam hari jam subhanallah. Ya mudah-mudahan kita diampuni sama Allah. Ini para suami. Si kecil nangis. Ibunya nggak bangun. Kita akan bangunin ibunya. Hehehe, heh, eh, eh, eh. tuh nangis tuh. Kita terus tidur. Ada lagi yang bangunin istrinya pakai kaki. Eh, yuk, anaknya subhanallah Malam jam 2 malam bikinin susu buat anaknya. Digendong. Dan istri kita itu lebih kuat dari kita. Anak nggak tahu istri antum lah, tapi istri anak lihat dia lebih kuat dari anak. Dia itu gendong anaknya jamaah. Anak suruh gendong anak, mungkin 15 menit udah kecapean. Tapi dia sejam dua jam dia gendong sambil masak sambil nyapu kuat ya jamaah kuat. Kenapa? Karena dia menggendong anak kita itu dengan cinta jamaah, bukan dengan kekuatan. Tapi cinta yang membuat seorang itu bisa mengangkat sesuatu yang berat buat dia. Maka tolong dihargai itu. Kita tahu istri kita memang tercipta dari tulang rusuk. Dia banyak kesalahan wajar. Nabi udah ngatakan dia itu bengkok. Udah, Anda udah tahu. Dia seperti ini. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Terkadang kita ini meremehkan pekerjaan ibu rumah tangga. Ditanya, istri ente apa kerjanya? Apa jawab suami? Istri anak nggak bekerja. Dosa dia. Dia ditanya pekerjaan istri dia apa? Istri anak nggak bekerja. Dia pikir di rumah itu nggak kerja. Tidur-tiduran doang. Subhanallah. Dan anak masih ingat dengan kejadian ketika anak mendaftarkan kakak anak. Anak punya kakak mengeluarkan paspor. Sekarang ada online bikin paspor online. Ketika sampai kepada pekerjaan, kakak anak ibu rumah tangga, anak cari jamaah di antara puluhan pekerjaan yang ditulis di sana, mulai pejabat negara, pegawai negeri, pegawai swasta, TKI, administrator TI, ahli ekonomi, akuntan, arsitek, buruh, desainer, juru gambar, macam-macam pelukis, banyak sekali yang tidak ada itu ibu rumah tangga. Nggak ada di situ. Anak sakit hati nih. Akhirnya anak pilih lainnya anda berpikir, kenapa mereka tidak mencantumkan ibu rumah tangga? Seakan-akan ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan. Alhamdulillah, wakil presiden kita, Bapak jika Bapak Yusuf Kala, ketika dia hendak memberikan waktu buat wanita, bisa telat dua jam bagi yang punya anak kecil. Itu adalah penghargaan buat para wanita. Karena dia tahu wanita ini nggak sama sama laki. Oke sekarang sama-sama berangkat kerja. Kalau suami istri sama-sama berangkat kerja. Ketika suami pulang, suami tidur. Tapi kalau wanita bisa langsung tidur. Nggak bisa dia. Dia harus ngurusin anaknya. Dia harus ngurusin makan suaminya, semuanya. Berarti dia kerja dua kali. Kerjaan rumahnya tetap dia kerjaan kerjakan, di luar tetap dia harus bekerja. Subhanallah. Maka apa yang disampaikan oleh JK itu mudah-mudahan bisa terlaksana walaupun banyak wanita wanita aktivis gender katanya mengatakan itu termasuk penggoliman kepada wanita. Subhanallah. Berarti dia tidak tahu dengan diri dia sendiri. Bagaimana seharusnya seorang wanita? Kalau kita kembali lihat, ibu rumah tangga ini kerjaannya apa sih? Ibu rumah tangga ini mencakup berbagai macam pekerjaan. Dia itu sebagai supir. Istri kita itu supir, ngantarkan anak sekolah. Kemudian dia sebagai guru di rumah. Sebagai kepala sekolah di rumahnya juga. Sebagai dokter dan perawat. Lihat kalau anaknya sakit. Istri kita itu apa harus ke dokter? Nggak harus. Kalau mungkin terkilir dia akan pijat sendiri. Dia kasih obat sendiri. Dia juga buruh di rumah kita. Dia kerjakan semua pekerjaan kita. Masa lebih mulia buruh daripada rumah tangga? Istri kita juga koki. Masa yang disebutkan koki ibu rumah tangga nggak disebutkan? Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh istri kita. Yang kita harus tahu bahwa istri kita bekerja banyak buat kita. Dan dia terbuat dari tulang rusuk bengkok. Ya udah seperti itu dia. Yang kedua, perempuan itu pencemburu. Dia cemburu sama siapa aja. Kita berbagi sama ibu kita. Nih suami-suami, antum punya rezeki ngasih ibu kita. Kira-kira gimana perasaan ibu-ibu di belakang? Dia akan melihat Bang, ibu terus, ibu terus. Kita bantuin adik kita. Kita bantuin kakak kita. Istri biasanya cemburu. Kita ngatakan itu aja. Kita seorang suami yang meluruskannya. Makanya kalau mau ngasih orang tua, nggak perlu lapor istri. Para suami. Ada suami-suami, ada nggak di sini? Anak kasih hadiah di sini. Suami yang ATM-nya dipegang istrinya. Hah? Masya Allah. nak kasih hadiah. Cuma kok. Masya Allah. Fadal, fadal, bang. <laughs> Jujur nih. Ada seorang suami yang mau ngambil duit harus minta sama istrinya. Gajinya ya udah dia ketika mau ngasih orang tuanya sulit buat dia, nggak perlu istri tahu. Karena kalau istri tahu kita ngasih orang tua kita, terkadang dia itu sakit hati. Makanya nggak perlu antum kasih tahu. Antum dapat rezeki. Nggak perlu sampai rumah. Dapat rezeki satu juta. Masya Allah. Udah antum keluarin 500, anak mau kasih ibu. Sampai rumah dek, dapat rezeki dek. 500. Ya udah. Tapi kalau dia kita dek dapat rezeki satu juta lima ratus anak kasihkan ibu, dia langsung merengut gitu kan. Kasih ibu lima ratus banyak banget gitu ya. Masya Allah. Maka seorang suami harus tahu dia itu penjemburu. Ya mau gimana sih? Istri Nabi pencemburu. Jadi kalau istri kita cemburu, apalagi yang punya istri lebih dari satu, tentu harus hati-hati tuh. Harus benar-benar bersabar menghadapi hal itu dan harus tahu istri itu menyemburu. Di rumah Rasulullah, rumahnya Nabi. Antum berpikir rumahnya Nabi itu istrinya nggak ada yang cemburu ya Maksudnya di dengan istri yang sembilan itu semuanya akur. Itu yang sembilan istri Nabi itu ada dua kubu yang ribut. Ribut itu semua. Dan Nabi tahu itu perempuan seperti itu. Nabi bersabar menghadapi mereka. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi yang dikirimin makanan sama salah satu istrinya di rumahnya Aisyah, bawa piring tuh bawa piring, ada kue di situ. Aisyah melihat nih piring punya istri fulana. Hmm. Langsung di tampil jemaah, jatuh piring pecah. Nabi nggak marah. nggak marah Rasulullah SAW. Beliau hanya mengatakan gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ambilkan makanan, dikasihkan ke tamu. Di depan tamunya. Di depan tamu. Kita, kira-kira kalau istri kita berbuat salah di depan tamu kita. Terkadang istri kita ngambek gitu ya. Ada tamu gitu. Kau itu bikin malu aku gitu kan. Subhanallah. Nabi di depan tamunya, istrinya. Melakukan hal itu Nabi cuma mengatakan. lorot umukum, Ibunda kalian lagi cemburu. Maksudnya tenang, nggak usah ribut-ribut. Nanti selesai itu nggak ada didudukkan Aisyah. Eh, ingat kau. Kalau di depan tamu itu yang beradab, berakhlak tidak. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mendiamkan hal itu karena kecemburuan wanita itu seperti air, seperti ombak. Apa ombak itu naik terus jemaah? Nggak ada. Ombak itu naik terus turun. Dan ketika turun antum tinggal nunggu turunnya. Setelah turun selesai. Dan yang ketiga perempuan itu perasa. Gampang tersinggung. Gampang banget. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang istrinya, istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Antum kalau kepingin istri antum seperti Aisyah, antum harus kenali Aisyah itu seperti wanita lainnya. Sama, dia punya perasaan cemburu. Dia kadangkala ada perasaan marah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kondisi Aisyah ini. kau lagi ribut, kau lagi senang, kelihatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la'alamu Iza kunti anni radiyah wa iza kunti alayya ghadba. Kata Nabi, aku tahu Kapan kau lagi marah sama aku dan kapan kau lagi senang sama aku? Kata Aisyah, gimana kau tahu Nabi? Berarti kan ini diperhatikan sama Nabi. Diperhatikan dalam perjalanan hidupnya Nabi sama Aisyah itu. Oh Aisyah kalau marah seperti ini, kalau senang seperti ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ama idza kunti anni radiyah fa innaki taqulina la wa rabbi Muhammadin." Kalau kau lagi senang sama aku, biasanya kau itu kalau menolak atau apa, kau akan mengatakan tidak demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau kau lagi marah sama aku, kau akan mengatakan tidak demi Tuhannya Ibrahim. Demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Tidak mau mengatakan demi Tuhannya Nabi Muhammad. Subhanallah. Kata Aisyah, ajal. Benar Rasulullah SAW itu dia. Aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Jadi orang itu marah itu biasa. Itu di rumah Rasul SAW. Alaihi Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha ya pernah marah sama Rasul SAW. Mengangkat suaranya lebih tinggi dari suara Rasul SAW. Antum bisa bayangkan, istri Nabi. Ternyata Aisyah seperti itu. Ini bukan ajakan kepada ibu-ibu untuk membantah suaminya. Bukan. Tetap nggak boleh membantah suaminya. Yang kita bicarakan adalah bagaimana sikap suami ketika istrinya membantah dia. Apa yang harus dia lakukan? Aisyah pernah mengangkat suaranya lebih tinggi dari suara Rasulullah SAW. Abu Bakar ketika itu lagi datang ke rumah menantunya ini masuk minta izin. Mau dikasih pelajaran tuh. Aisyah. Abu Bakar mengatakan atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beraninya engkau mengangkat suaramu lebih tinggi daripada suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini suami dengan mertua. Kira-kira kalau kita suaminya gimana? Istri lagi lagi bikin kita marah umpamanya Datang mertua mau ngasih pelajaran sama istri kita. Kita akan ngomong, ah mumpung datang nih. Ya, ya, saya akan mertua nih, nih. Ini memang nggak benar nih perempuan nih. Ini kasih tahu tuh. Subhanallah. Rasul SAW Alaihi tidak itu mertuanya datang dia halang-halang. Nggak boleh menyentuh istri. Mertuanya datang mau ngasih pelajaran sama Aisyah nggak boleh. Dia halang-halang. Akhirnya Abu Bakar keluar dari rumah. Rasul SAW Alaihi tidak pernah mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, gimana kau ngangkat suaramu? Aku ini nabi. Enggak. Enggak seperti itu. Beliau hanya ngomong kepada Aisyah, wahai Aisyah, kau nggak ngelihat tadi aku bela-belain engkau. Cuma ngomong, berusaha untuk mengambil hati istrinya. Kau nggak lihat tadi aku belain engkau dari orang itu, maksudnya dari bapaknya. Akhirnya itu diselesaikan. Jadi kala istri kita marah, kita berusaha untuk mengambil hati istri kita. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan itu wajar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab. Pernah dia nyuruh istrinya, tahu-tahu istrinya bantah dia. Apa kata Umar bin Khattab? Aturaji'inani. Berani-beraninya kau bantah aku. Kadangkala mengatakan, kau lakukan ini. Gimana kau melakukan ini? Ada perempuan yang seperti itu. Kita minta A, dia mengatakan, Bang, gimana kalau B, Bang? Umar bin marah kepada istrinya. Apakah istrinya? Gimana aku tidak membantah engkau? Sedangkan istri Nabi aja bantah Nabi. Kata dia, benar kata dia. Iya, kau tanya sama anakmu. Berangkat Umar ke rumahnya Hafsah. Ke rumahnya Hafsah. Dia tanya, "Aturaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Hafsah, apakah engkau pernah membantah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Hafsah? "Na'am." Iya. Perempuan tetap perempuan jemaah. Naam kata dia. Kemudian Umar mengatakan, "La, jangan kau melakukan itu." Umar bertanya lagi, "Atahjuruhu ihdakunnal yawm ila lain Apakah ada di antara istri Nabi itu yang tidak mengajak Nabi ngomong sehari semalam. Kata Hafsah, nah ada. Ada jemaah. Jadi istri Nabi itu ada yang kalau dia mungkin lagi perasaannya nggak enak sama Nabi, Nabi nggak diajak ngomong. Itu perempuan seperti itu. Kita kalau menghadapi seperti itu langsung pegang Al-Quran kita. Surat An-Nisa ayat sekian, eh, nanti baca nih. Masya Allah, Rasul SAW tidak. Dia tahu dengan perempuan-perempuan itu. Seperti itulah wanita. Ingat ini bukan ajakan untuk membantah suami tidak. Tapi kita supaya kenal. Perempuan itu seperti itu. Istrinya Nabi seperti itu. Apalagi istri kita jamaah. Maka lebih gimana lagi istri kita. Allah muslimin. Jadi intinya gimana? Ya bersabar. Yang keempat. Perempuan itu suka dengan penampilan. Antum melihat tuh perempuan subhanallah. Kita mau berangkat kajian. Kalau kajian jam 8, perempuan siap-siap dari jam berapa? Jam 7 tuh. Insya Allah. Dia bercermin, pakai bajunya kurang pas. Katanya. Warna masjidnya, tiangnya dari emas. Jadi harus sesuai betul. Gitu kan. Dia buka lagi. Kemudian subhanallah jemaah. Memang perempuan seperti itu. Bahkan kita lihat dari bayi, memang perempuan itu ingat, perempuan itu dilahirkan kurang. Kalau laki dilahirkan lebih. Antum lihat, baru lahir tuh perempuan dikasih anting. Masih bayi jamaah dikasih bando ya, tali kepala, masih bayi, nggak tahu apa-apa. Dan kalau lelaki lahir lebih, makanya dia disunat. Nah, ini ada lebihnya yang harus disunat. Baru sempurna gitu, seperti itu. Jadi perempuan memang suka berhias. Dia dengan penampilannya. Kita seorang suami, ya harus wajar melihat hal itu. Terkadang dia ganti baju, bang beliin baju bang kata dia. Teman-teman pada pakai baju baru tuh bang kata dia. Ya udah dia seperti itu. Bahkan istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah. Nabi bukan orang kaya. Tapi Aisyah itu kadangkala pinjem kalungnya orang lain. Asma, dia punya kakak. Untuk tampil cantik buat suaminya, pinjem. Jadi boleh tuh ibu-ibu pinjem sama tetangganya. Eh, pinjem gelangnya mah. Kenapa? Ya, anak mau gaya di depan suami gitu kan. Boleh nggak? Boleh, jangan antum melihat, eh malu-maluin, nanti pinjem gitu kan. Tidak apa-apa dia Itu perempuan. Seperti itu memang. Maka kita harus memahami hal itu. Sekarang bagaimana? Agar kita bisa mengembalikan posisi kita sebagai suami. Mengembalikan keharmonisan di rumah tangga kita. Mungkin kapal tuh yang sudah mau karam masih bisa diselamatkan. Suami sebagai nakoda sebagai pemimpin, dialah yang harus memulai. Ingat, istrimu bukan bidadari dan kau bukan malaikat. Berarti akan ada banyak kekurangan di istri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'mina. In kariha minha khuluqan radhiya minha Enggak boleh tuh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Enggak boleh. Kalau dia benci dengan beberapa perilaku istrinya, bukankah ada perilaku lain yang masih baik jemaah? Ya, kalau istri kita itu semuanya jelek, insya Allah kita nggak bakal meminang dia jemaah. Kenapa kita kawin sama dia? Ada kelebihannya, kekurangan pasti, pasti. Biasanya orang kalau mau menikah dia pikirkan istrinya itu dari A sampai Z ada semua. Dia itu dalam khayalan dia. Setelah menikah, ternyata istrinya umpamanya mendengkur kalau tidur. Ada suami yang istrinya mendengkur kalau tidur dan kasih hadiah. Masya Allah. Kasih hadiah nih. Nah, nanti ambil hadiahnya. Istrinya apa suaminya yang menengkur? Suaminya yang menengkur, Suami yang menengkur jamaah. Jadi kalau istri menengkur, insya Allah jarang lah jamaah ya. Tapi biasanya suami yang menengkur. Kita harus pahami. Semuanya seperti itu. Setengah isi, setengah kosong lah. Nggak ada yang sempurna nih kayak gelas ini lah. Bismillah. Semua kayak gini. Ada isinya. Istri kita ada isinya. Ada kelebihannya. Maka jangan melihat kepada kekurangannya, Lihatlah kepada kelebihannya. Kita terkadang berpikir. Melihat istri tetangga. Masya Allah. Istri tetangga ini Taat sama sama suaminya. Sudah, Kita cuma bisa melihat di luar. Di dalam nggak tahu kita. Di mana-mana rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Istri kita memiliki kekurangan tapi dia banyak kelebihannya. Jangan sampai kekurangannya yang sedikit itu membuat kita lupa. Dan juga para ibu-ibu menghadapi suaminya sama seperti itu. anda ingat seorang syekh subhanallah ya, seorang syekh. Yang dia cerita ada suami istri baru kawin berapa hari cerai. Berapa hari? Ternyata suaminya ini mendempur kalau tidur jam. Ngorok. Masya Allah. Si istri nggak bisa tidur kecuali tenang. Ya mah. Pas malam perkawinan udah pada tidur. Mulailah kereta apinya hidup. Oh, oh, masya Allah. Si istrinya goyangin suaminya. Bang, ada apa? Tidur lagi. Oh, <laughs> si istri nggak bisa tidur jamaah. Sampai beberapa hari karena sering dibangunin sama istrinya, ditampar istrinya Ya. Cerai. Padahal kalau mereka bersabar, insya Allah dua minggu bersabar, insya Allah tuh istri akan kangen sama suaranya suaminya. Suhuan jemaah. Antum melihat orang yang tinggal di belakang rel kereta api, rumahnya. Dia pertama kalau ada tamu ya, memang bertamu antum rumahnya dekat rel. Malam itu mesti bangun kita. Kita apa? Penghuni rumah nggak ada yang bangun. Karena udah apa? Udah biasa. Bahkan penghuni rumah kalau tidur di hotel nggak bisa tidur dia. Ente kalau nggak bisa tidur ya Allah, nggak ada suara kata dia. Dan insya Allah kalau kita bersabar sedikit udah biasa. Udah biasanya seperti itu. Maka pada hakikatnya kita melihat kepada kelebihan. Istri juga melihat kepada kelebihan suami. Anak pernah dapat BBM. Yang anak ketika baca itu benar-benar menyentuh hati. Suami istri ini udah lama nikah. Dia ngomong si istri. Bang gimana kalau kita mencatat kekurangan masing-masing. Abang mencatat kekurangan anak, anak mencatat kekurangan abang. Supaya kita bisa memperbaiki diri. Subhanallah. Mulailah kasih kertas sama istri. Si istri berangkat. Nulis dia. Si suami di ruang tamu. Setelah selesai, bang tukar bang ya. Ya, kata suami. Diambil tuh kertasnya istri. Masya Allah. Itu full jemaah satu abang seperti ini terus ya Allah kata, kata suaminya banyak sekali kekurangan anak si istrinya ke dapur untuk baca dia buka kosong jamaah suaminya nggak nulis apa-apa akhirnya si istri bingung bang abang kok nggak nulis apa-apa kata suaminya dek aku menerima dirimu apa adanya dek Ya sudah, kau seperti itu aku menerima gitu. Dan itulah yang akan menyebabkan rumah tangga ini berjalan ketika kita saling menerima jamaah. Udah, oh kekurangan suamiku seperti ini. Kelebihan istriku seperti ini. Jadi melihatlah kepada kelebihan, tidak melihat kepada kekurangan. Dan seperti itu kita diperintahkan. Antum ingat dengan kejadian sebelum Rasul menaklukkan Mekah ada salah seorang sahabat yang berkhianat. Hatib ibn Abi Balta. Dia menulis surat membocorkan rencana Nabi untuk menakluk menyerang Mekah. Akhirnya diutus Ali bin Abi Thalib untuk mengambil surat itu. Dipanggil Hatib bin Abi Balta oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar datang. Umar bin Khattab yang begitu tegasnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadhal munafik. Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal kepalanya orang munafik ini. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Umar, amat apa kau enggak tahu? Inna Allah tala'a ala ahli badrin. Faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Umar, apa kau enggak tahu? Allah itu telah berkata kepada orang-orang yang ikut perang badar. Hatib ikut perang badar. Dia punya kelebihan itu, dia ikut perang badar. Umar, apa kau nggak tahu? Allah tuh mengatakan kepada orang-orang yang ikut perang badar, lakukan apa yang kalian mau. Aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Tuh satu kebaikan itu. Allah tutup keburukan yang lain. Sama. Dan kita sebagai seorang suami, seharusnya seperti itu. Terkadang ribut sama istri. Masya Allah kesalahan tiga tahun yang lalu masih diingat. Din, oh ingat tiga tahun yang lalu. Masya Allah. Lupa dengan kebaikannya. Kalau satu kebaikan istri kita, kita ingat jamaah. Ketika dia melahirkan putra kita. Kebaikan istri kita mempertaruhkan nyawanya demi keturunan kita. Jamaah. Yang anak itu ketika besar akan membawa nasab kita. Kita kalau ingat dengan kebaikan istri kita, dia sembilan bulan hamil anak-anak, melahirkan mempertaruhkan nyawa anak, nyusuin anak-anak dua tahun. Dia yang ngajarin anak-anak la ilaha illallah. Dia yang ngajarin anak-anak ngaji, baca Al-Qur'anul Karim. Suami sibuk di luar. Kalau kita melihat kepada kebaikannya itu cukup kita sudah. Itu sudah kebaikan yang sangat besar yang seharusnya menutupi kekurangan istri kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami wa ashiruhunna bil ma'ruf. pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhun kalau kalian benci sama istri kalian, Allah mengatakan karihtumuhun. Kalau kalian ada suami-suami yang mungkin gak suka sama istrinya. Dia melihat banyak kekurangan istrinya. Mungkin mau ganti istri. Ada nggak bapak-bapak yang mau ganti istri? Anak kasih hadiah. Ustaz, anak udah gak kuat sama Trianus. Ada mungkin. Nanti hadiahnya diambil bagi yang... Ini khusus buat yang mau ganti istri mungkin. Allah mengatakan fa'in karihtumuhunna. Kalau kalian benci dengan istri kalian, Allah tidak menyuruh cerai. Allah tidak mengatakan ceraikan dia. Kalau kau nggak suka udah ceraikan, tidak. Allah mengatakan tetap jaga dia. Tetap pelihara istrimu. Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan katsir. Bisa jadi yang kau benci itu subhanallah ya ma. Bisa jadi yang kau benci itu Allah menjadikan di situ kebaikan yang banyak sekali. Mungkin istri kita nggak bisa masak Mungkin istri kita nggak bisa jahit. Mungkin istri kita kurang pandai bersolek umpamanya. Tapi Alhamdulillah. Istri kita ngajarin anak kita la ilaha illallah. Lihatlah kepada kelebihannya. Karena semuanya setengah isi, setengah kosong. Barakallahu fikum. Yang kedua. Untuk mengembalikan keharmonisan. Manjakan istrimu suami. Manjakan istrimu dengan kata-kata yang indah Panggilan paling indah. Di Jambi ini apa biasanya? Iya bang. Di Jambi ini kalau manggil istrinya, kata-kata paling indah itu apa? Dek. Masa dek gitu kan? Ada sayang itu Mungkinlah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al kalimatu thayyibah sodakah. Ucapan yang baik, ucapan yang indah itu sedekah. Dan orang yang paling berhak mendapatkan sedekah siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wabda diman ta'un." Orang yang paling berhak mendapatkan sedekahmu adalah orang yang menjadi tanggung jawabmu, istri kita yang paling berhak. Dengan kata-kata indah itu jemaah. Allahu akbar ada suami-suami yang hampir nggak pernah ngomong sayang. Dulu waktu pertama awal nikah, masya Allah, dia itu beli kamus cinta. dia panggil istrinya sayang, masya Allah, cinta, mawar, melati, anggrek, apalah. Pokoknya kata-kata yang indah dia ucapkan. Berapa lama? Berapa lama jamaah? Setahun, dua tahun? Tiga tahun lah saat kata dia. Setelah empat tahun, nih gendut. Nih. Masya Allah. Dipanggil gendut. Allah berdosa gitu jemaah. Menjelekkan istri kita dosa. Di antara hak istri kita itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala tuqabbih." Jangan dijelek-jelekkan istrimu. Itu nggak boleh kita jelek jelekkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil istrinya dengan ucapan yang indah. Aisyah dipanggil Humairah. Wahai yang pipinya kemerah-merahan, yang kulitnya merah, masya Allah. Dipanggil ya muwaffaqah, wahai yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Dipanggil ya Aish, masya Allah. Maka usahakan kita mengganti sekarang ucapan kita. Ustadz, Udah tua. Antum jangan ngomong udah tua. Nabi itu menikah dengan Aisyah umur berapa? 54, 55 baru masuk mungkin 56. Udah tua. Tapi beliau tetap memanggil istrinya dengan kata-kata yang indah. Cobalah nasihat nih. Sebelum antum berangkat ke tempat kerja, antum tulis sesuatu di kertas, taruh di bawah bantal. Atau tulis di cermin. Kata-kata indah sayang, apal, cinta, sayang. Kesian istri kita tuh jemaah. Insya Allah dia kalau mendapatkan surat di bawah bantal, di bawah bantal tuh ucapan cinta aja, sayang aku kepingin cepat pulang untuk bertemu dengan engkau mamanya. Itu akan dia simpan jemaah. Dia akan simpan, dia akan harga itu surat. Tapi ibu-ibu ingat juga, usahakan kamar tidur itu bukan pembantu yang ngurusin. Jangan. Khusus kamar tidur istri. Nggak boleh masuk pembantu di kamar tidur. Soalnya bisa jadi kita nulis surat yang bersih-bersih pembantu. Set. Masya Allah majikanku kesengsem sama aku ini dia. Syacum, hati-hati ibu-ibu. Makanya usahakan hal-hal yang khusus lakukan sendiri. Bikin teh untuk suami, jangan pembantu disuruh bikin teh untuk suami, jangan. Tapi istri yang bikin khusus bang. Sehingga suami kalau di kantornya minum teh, dia ingat sama tehnya siapa? Tehnya pembantu. Tehnya istri. Bukan, Masya Allah masih enakan teh pembantu anak. Apa terus surgatnya istri? Jadi usahakan hal-hal khusus buat suami, istri. Nggak boleh orang lain. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Ingat, perempuan itu tidak hanya memerlukan harta. Dia punya ruh yang ruh itu disirami dengan kata-kata yang indah. Kita ajak dipuji orang, seneng jemaah. Berapa banyak suami ini kalau ngomong di depan orang, Masya Allah. Orang kalau ketemu dia, orang baik. Kita akan tahu seperti itu. Sampai ada seorang wanita dari Australia, telepon anak. Ustadz, Ustadz kalau ketemu sama suami anak, Ustadz akan ngomong dia itu orang paling baik. Mungkin Ustaz akan mengira anak istri yang buruk. Padahal yang tahu dengan suami siapa? Istrinya. Yang tahu sama kita nih, antum kalau mau tanya Ustaz Safik tuh gimana? Jangan ngeliat di mimbarnya tuh. Jangan ngeliat di mimbar. Tanya tuh sama dia, gimana tuh? Makanya anak kalau habis ceramah kayak gini minta maaf sama istri anak. Nah, kita harus sering-sering minta maaf sama istri. Karena terkadang ada hal-hal yang ya siapa yang nggak berbuat salah, jangan. Tapi orang yang paling tahu dengan kita adalah istri kita. Kalau mau tahu bupati, gubernur tanya sama istrinya, di mana tuh suamimu? Insya Allah dia akan jawab. Maka kemarin saya memberikan nasihat supaya nanti kepolisian ini kalau mau mengeluarkan surat kelakuan baik, minta tanda tangan siapa? Istri. Karena Pak Polisi itu nggak tahu dengan kelakuan suaminya di rumah nggak tahu. Polisi cuma melihat tidak ada catatan kriminal dikasih. Padahal kriminalitas di rumahnya begitu banyak. Gitu kan. Makanya kalau mau minta surat keterangan baik itu dari istri. Layak nggak suami ini dikatakan orang baik? Dan subhanallah betul jemaah. Ngomong ngomong satu jam, dua jam di depan orang itu kita bisa tersenyum, tertawa. Tapi kalau sudah di rumah, akan kelihatan karakter asli kita. Nggak bisa kita sembunyikan. Maka tolong, jadilah suami yang baik. Khususkan waktu untuk berbincang-bincang dengan istri. Khususkan waktu. Sesibuk apapun antum, antum tidak lebih sibuk dari Rasulullah Sallallahu Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau masuk rumahnya malam hari ngobrol sama istrinya, ngobrol sama Aisyah, ngobrol sama Maimunah, sama istri-istrinya. Karena tuh perempuan jamaah di rumah kita udah capek ngobrol sama temen. Jadi kita sampai rumah udah nggak perlu ngobrol. Tapi istri kita dari pagi sampai sore nggak ada teman ngobrol. Datang suaminya, alhamdulillah datang suaminya, Terkadang duduk sama suaminya, eh aja, iya, iya, anak udah capek kata dia. Subhanallah, dengarkan. Istri kita mau curhat, istri kita mau melampiaskan apa yang mengungkapkan isi hati, dengarkan dia. Kita lihat Rasul saw. begitu sibuknya, beliau itu mendengarkan Aisyah bercerita, cerita hadis Ummu Zara, hadisnya itu panjang jemaah. Kalau kita bahas Mungkin bisa dua jam tuh hadis. Rasulullah SAW mendengarkan cerita Aisyah terus sampai selesai Aisyah cerita. Lalu beliau berkomentar. Terkadang suami istrinya cerita di tempat tidur. Iya dek, iya dek. Masya Allah, Masya Allah. Istrinya cerita, oh, udah ngorok. Bang, aku cerita kau tidur. Tadi <laughs> ada suami yang kayak gitu. Subhanallah. Rasul SAW mendengarkan dan memperhatikan ceritanya Aisyah. Buktinya apa? Beliau mengomentari ceritanya Aisyah. Kalau istri kita tidak bisa mengungkapkan isi hatinya kepada kita, dia akan cari tempat mengungkapkan isi hatinya. Dan sekarang sudah banyak sarananya chatting, telepon, Facebook, WA, BBM. Antum berpikir udah berbakti sama istri ngasih duit terus. Bukan, istri itu tidak hanya butuh duit. Mungkin duit dia bisa cari sendiri. Terkadang seorang istri ngomong, Bang, kalau yang memuji anak bukan abang, masa tetangga yang memuji anak, abang? Kalau anak ngobrol sama abang, abang gak mau. Masa anak ngobrol sama suaminya tetangga? Ya sama abang lah. Maka harus tahu diri kita. Rasulullah SAW gak langsung tidur. Dia ngeliat kalau Aisyah tidur, beliau tidur. Kalau Aisyah bangun, beliau ngobrol sama Aisyah Rasulullah taala. Itu Nabi jamaah. Apalagi kita. Ma'asyil muslimin. Rahimakumullah. Dari perbincangan Nabi sama istrinya itu bukan hanya masalah agama, bukan. Cerita-cerita yang indah ya. Selanjutnya, hargai pendapat istri kita. Istri kita tuh kadangkala punya pendapat, hargai jamaah. Karena orang yang dihargai itu seneng. Dia punya pendapat, bang gimana kalau kita bikin rumah ke atau apa, kita minta pendapat dia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja mendengarkan pendapat istrinya. Nabi yang mendapatkan wahyu. Beliau dengarkan pendapat istrinya. Jangan berdebat dengan istri. Terkadang yang diperdebatkan itu masalah durian. Si suami ngomong, deh, durian paling enak tuh. Durian mana? Kemarin kita kemana? Singkut paling enak di singkut. Ya, ya yang paling enak tuh di mana jemaah? Di Sungai Durian. Ada Sungai Durian, nah, lihat. Durian sana kata dia. Ribut si suami istri masalah durian. Ada sampai yang bercerai jemaah. Gara-gara suami istri ini nonton bola, si istrinya mendukung lawannya apa ya klub yang disukai sama suaminya kalah si istrinya wah menang punya anak kata suaminya anti tolik engkau cerai subhanallah gara-gara main bola pakai nggak perlu ribut istri kalau melihat suaminya senang sesuatu dia dukung dia ngomong durian paling enak itu durian singkut umumnya. Betul bang, masya Allah gitu kan. Padahal kita tahu nggak enak gitu bang gitu kan. <laughs> Tapi kita udah, jangan debat sudah. Gitu. Terkadang mau berangkat kajian, ya. si istri ngomong bang lewat jalan timur bang. Kata suami lewat jalan barat sepi. Si istri iya bang ikut. Ketika lewat jalan barat macet, Istri jangan ngomong. Ah, lihat bang, Allah udah kasih tahu abang. <laughs> Lewat jalan timur gitu kan. Ribut itu. Jangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana zaimun bi baitin fi rababil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di surga yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Istri kadang-kala benar yang dia katakan. Tapi karena suami ribut, tinggalkan. Karena yang ada perdebatan itu, ya Allah, ya, akan membuat kita benci sama istri kita. Tinggalkan perdebatan. Istri pun seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, berikan wewenang ngatur rumah kepada istri. Kadangkala mau bangun rumah, mau pilih keramik, jangan suami yang milih keramik. Si istri milih kita milih B. Kita pasang B, ribut tuh istri. Kenapa? Yang tinggal di rumah siapa? Istri jamaah. Antum cuma datang ke rumah. Subhanallah, istri itu kalau suruh ngatur rumah, lemari dipindah ya. dorong sendiri sama dia. Nanti kita sampai rumah, rumah sudah berubah. Antum sebagai seorang suami katakan Masya Allah, bagus banget. Kira gitu kan. Ente mindah sendiri. Iya bang. Masya Allah sini anak pijetin. Masya Allah. tenang tuh istri. Tapi kalau dia mindah rumah. Masya Allah kayak apaan rumah nih. Aduh. Yang tinggal di rumah itu dia 24 jam ya mah. Maka berikan wewenang rumah, ngatur rumah itu dia. Dia mau dapurnya kayak apa, kita ngasih pendapat nggak apa-apa. Tapi jangan kita ngatur, jangan. Biar dia ngatur. Kemudian ingat, istri itu memerlukan hiburan. Memerlukan hiburan dan liburan. Bismillah. Ada yang kerja pegawai negeri di sini? Masya Allah. Ada liburnya bang. Ada liburnya, Masya Allah. Tujuh hari, enam hari libur. Istri kita pernah libur kerjanya. Pernah istri kita libur. Nggak ngurusin anak seharian gitu kan. Kalau istri kita jamaah, itu mogok kerja di rumah. Libur umpamanya, bang Ana mau ke tempat orang tua mau libur. Ana sebulan nggak pernah libur. Berangkat dia. Kita ngurusin anak di rumah. Bisa jemaah. Nggak bakalan bisa. Maka tolonglah dikasih hiburan istri kita. Istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta hiburan terkadang mau nonton orang yang lagi main ketika itu orang-orang Ethiopia lagi perang-perangan ya. Aisyah kepin ngelihat, diajak sama Rasul SAW ngelihat. Lomba lari, balapan lari dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu syai'in laisa min dzikrillah azza wa jal. Semua yang tidak ada zikrullah azza wa jal itu termasuk satu hal yang melalaikan, melengahkan, melupakan kecuali empat. Salah satunya adalah mulaba'atur rajuli ahla Seorang suami yang menghibur istrinya. Dia bermain-main sama istrinya itu dapat pahala jemaah. Ini salah satu keindahan Islam. Karena Nabi tahu tuh perempuan gak ada liburnya. Terus dia bekerja. Maka ajak dia sekali-kali rekreasi. Ajak sekali-kali istri kita rekreasi. Dan sekali-kali liburkan dia dari masak. Istriku hari ini kau gak usah masak. Siapa yang masak? Aku yang masak. Istri itu walaupun antum masak indomie, ya, mie atau telur sama nasi. Dia akan merasakan kebahagiaan. Dan antum kalau melihat istri antum lagi goreng tempe, antum datang bantuin dia. Karena Rasul saw Alaihi Wasallam kalau masuk rumah itu membantu istri, suami. Kalau masuk rumah jadi suami. Antum perlu ingat, apapun pangkat antum. Apalagi yang di angkatan ya. Yang di angkatan ini kan jenderal apa. Ingat kalau masuk rumah itu antum posisinya bapak buat anak antum, suami buat istri antum. Nggak ada jenderal di rumah. Ada suami-suami subhanallah masuk rumahnya. Dek, sini. Bukakan sepatu. Masya Allah gitu kan. Si istri siap dan. Masya Eh ambilkan air. Siap dan. Masya Allah siap-siap terus. Bukan bukan komandan tuh dia itu. Di rumah dia suami. Kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jamaah. Nabi ini panglima perang. Beliau imam di masjid. Beliau presidennya umat Islam. Presidennya umat Islam. Beliau kalau masuk rumahnya menjadi seorang suami. Suami. gimana Ustaz terjadi suami itu? Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya, "Nabi itu kalau di rumah ngapain?" Karena yakunu fi mihnati ahli. Beliau itu kalau masuk rumah membantu istrinya. Bukan Beliau mau istirahat enggak, masuk rumah beliau membantu istri. Fa iza hadaratis shalah kharaja ila Kalau waktu salat tiba, beliau keluar salat. Tapi kalau masuk rumah jadi suami. Apa suami? Tugasnya membantu istri. Istri kita bukan pembantu jamaah, pendamping dia itu. Dia itu pendamping. Maka kita sama-sama saling membantu dia. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah juga ditanya nih Aisyah ditanya, Nabi di rumahnya ngapain? Ya ummul mukminin, ayya syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Nabi itu kalau di rumahmu ngapain sih? Alaihi salatu wassalam. Kata Aisyah, "Ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli." Sama seperti yang dilakukan oleh para suami di rumahnya membantu keluarganya, yahsifu na'lahu sandalnya dia jahit sendiri, bajunya sobek dia jahit, terus timba buat ngambil air itu sobek beliau jahit, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali-kali kita nyapu rumah, hari Ahad Dek untuk bersihkan rumah anak hari Cuci piring anak. Antum lihat kalau istri antum lagi cuci piring, bantuin tuh. Dari belakang antum pegang tangannya. Masya Allah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk rumahnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mau nyontoh siapa kita ini? Sok sebagai orang terkenal, oke, okay, kau terkenal di luar orang menghormati engkau, tapi di rumah kau sebagai suami, dudukkan dirimu itu sebagai seorang suami. Kembali kepada seorang yang kadang kala di depan orang itu baik, di rumahnya tidak baik. Terkadang kalau dia ngomong sama istrinya kasar mah. Kalau ada temannya telepon, Masya Allah, antum bisa dengarkan dia. Seorang dokter ketika menghadapi pasiennya, dengan kata-kata yang indah dia, ketika bertemu dengan istrinya, berubah wajah. Seakan-akan istrinya itu musuh buat dia. Na'udzubillah min Kemudian yang selanjutnya bersoleklah buat istri kita. Biasanya kita ini tampil ganteng kalau keluar rumah. Kalau masuk rumah, udah bau semuanya, keringat atau apa. Pakai minyak wangi kalau mau keluar rumah. Seharusnya pakai minyak wangi kalau mau masuk rumah. Antum usahakan di mobil, di motor. Sebelum masuk rumah, antum keluarkan tuh. Pakai minyak wangi dulu, masuk. Seneng tuh istrinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah kalau masuk rumah itu bada abis siwak belum mulai dengan menyiwaki giginya supaya ketika dekat dengan istrinya itu semakin semakin indah semakin wangi Ibnu Abbas radhiyallahu taala beliau mengatakan ini la atazayyanu limraati kama tatazayyanu li Aku ini ingin bersolek untuk istriku sebagaimana dia bersolek untuk aku. Dan ibu-ibu ingat, kalau di rumah itu harus cantik. Harus. Harus elok kalau di rumah itu. Karena apa? Karena suami ini punya yang halal cuma di rumah. Yang halal itu yang di rumah ini. Yang di luar tuh haram tuh, bukan milik dia. Dan di luar kita lihat perempuan-perempuan tuh naudzubillah min dalik pakaiannya begitu seksinya, menggoda, dan kita diperintahkan menurunkan wajah kita, menurunkan pandangan kita sampai rumah. Dibukain pintu, istri kadangkala Masya Allah. Dengan wajah yang ada ada bengkoang sininya rambut yang lagi di apa dengan daster yang bolong-bolong jamaah habis masak ikan. Si suami assalamualaikum. Yang melihat istrinya ya Allah kata dia. Alhamdulillah ya Allah sabar aku menghadapi istri <laughs> kayak gini. Bahkan ingat ibu-ibu. Kalau tahu suaminya datang jam sekian, usahakan. Yang bukakan pintu itu bukan pembantu. Tapi si istri ketika dibukakan, yang pertama dia lihat adalah wajah istrinya. Masya Allah. Maka usahakan kita yang suami berdandan untuk suaminya, si istri juga berdandan untuk suaminya. Romantis di meja makan jemaah. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam subhanahu di meja makan beliau. Kata Aisyah radhiyallahu taala an, beliau mengatakan kuntu ashrabu wa ana haid. Pernah suatu hari Aku minum. Aku dalam kondisi haid. Aku minum. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil gelas itu. Beliau minum dari tempat bibirku. Minum dia. Kita sekarang gelasnya sendiri-sendiri kan. Kalau gelasnya istri, kita cari tempat yang nggak ada bekasnya istri. Mana ya? Oh ini. <laughs> Subhanallah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minum dari tempat Aisyah minum. Kemudian wa ata'arraqul arqa. Wa ana haid dan aku makan daging yang ada tulangnya dalam kondisi aku haid. Aku gigit Rasulullah SAW ambil tuh daging, beliau menggigit dari tempat aku menggigit. Digigit di sana. Dicari tempatnya Aisyah, mulutnya itu. Padahal Aisyah dalam kondisi haid. Yang artinya nggak bisa dipakai. Biasanya suami ini romantis kalau lagi ada maunya. Ada maunya lagi dia muji-muji. Rasul SAW Aisyah dalam kondisi haid jamaah. Ya, Belum masih romantis begitu lama Rasul SAW. Maka usahakan sekarang ini kalau pengantin baru itu. Jangan pengantin baru, pengantin lama juga lah. Gelas di rumah itu cuma satu. Nggak perlu punya gelas banyak kecuali untuk tamu. Jadi di ruang makan itu ya udah gelasnya satu. Piringnya satu. Sepiring berdua. Rasulullah SAW makan seperti itu dengan Aisyah. Mungkin dikatakan Ustaz dulu kan miskin-miskin Ustaz. Nah memang miskin mereka. Tapi mereka menghidupkan keromantisan dengan satu piring. Betapa indahnya ketika antum makan satu piring sama istri. Satu gelas. Gelasnya nggak sendiri-sendiri. Biasanya kita kalau ke restoran sama istri. Minumnya apa? Si istri apa? Jus apokat. Si suami jus jeruk, nah, diganti sekarang. Jus apokat, istri udah, anak minum sama istri. Masya Allah. Minumnya satu gelas tuh. Dan itu diajarkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada satu hal, ada sunnah yang mungkin ya udah udah ditinggalkan ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yalqaha aw yul'iqa Kalau kalian makan, jangan kalian usap tuh. Mau pakai tisu atau pakai apa? Jangan kalian usap tangan kalian kalau habis makan sampai kalian jilatin atau dijilatkan. Maka antum seharusnya seperti ini. Ini subhan romantis yang begitu indahnya. Antum habis istri habis makan, istri mau cuci tangan, jangan dikasih Kasihkan tanganmu Pegang tangan istri. Masya Allah. Tapi suami pun seperti itu. Istri berusaha. Jangan sok gitu ya. Dek, dek. Sini. Lagi di dapur dia sini. Nih jilatin. Antum bukannya malah romantis gitu. Istri. Dan ingat yang seperti ini jangan dipraktekkan di warung restoran ya. Orang bingung ini suami istri ngapain ini jilat-jilatan tangannya. Enggak lah, antum, antum melihat kondisi lah seperti itu. Itu sunnah. Beliau romantis di kendaraan ya jamaah. Anak ketika membaca hadis ini nggak bisa anak bayangkan. Nggak, Nabi sampai seperti itu. Udah tua. Ketika perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Berarti umur Nabi pada waktu itu sudah berapa? Kira-kira 60 tahun. Beliau menikah dengan Sofia, putrinya Huyai bin Akhtab. Ketika mau naik onta, onta itu nggak bisa orang naik langsung karena dia itu tinggi, kecuali orang yang tinggi. Biasanya antum kalau ke Mekah itu orang yang naik onta ada model tangganya. Naik tangga baru bisa naik onta. Ketika itu nggak ada tangga. Sofiah mau naik nggak bisa. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jongkok duduk beliau menjadikan lututnya ini tangga buat Sofia, buat istrinya. Istrinya itu naik lewat lututnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jamaah umur 60 tahun. Kalau kita berpikir, ya Ustaz, buat yang muda-muda tuh 60 tahun Rasul SAW. Bukan dengan Aisyah, dengan Sofia, dengan seorang janda. Beliau lakukan hal itu. Maka seharusnya sekali-kali kita nih bukakan pintu mobil istrinya. Siapa yang tadi membukakan pintu mobil istrinya? Pintunya, anak kasih hadiah. Jamaah, masa nggak ada? Masya Allah, anak kasih satu bang. Kalau di motor gimana romantis naik motor? Kalau naik motor gimana romantisnya? Gimana? Suruh pegang bahu kita takut jatuh itu mah. Jadi kadang-kala -kadang anaknya ada teman kan, kalau di naik motor itu dibukakan helmnya istrinya. Jadi aku yang bukakan helmmu, masya Allah. Jadi antum bisa bayangkan, ketika antum bukakan helm istri, bukan istri ngadep ke sono. Dek, antum ngadep ke sana, anak bukain gitu kan. <laughs> Jangan ngadep ke antum gini ya. Ketika antum buka, antum akan merasakan bagaimana kedekatan antum sama istri antum. Ya. Ustaz nggak apa-apa Ustaz. Subhanallah Rasul SAW meletakkan lututnya dilihat oleh sahabat. Nggak tolak tolak ya. Ada orang atau nggak ada orang? Oh, enggak. Jadi ada keromantisan yang masih dalam kewajaran nggak masalah. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa istri kita turun dari mobil, dia apa? Digandeng ya, Terkadang ada orang istri yang digandeng sama suaminya. Istri yang ngomong, bang malu bang, udah tua kata dia. Subhanallah. Sudah halal kita nggak pernah gandengan. Ketika haram, antum melihat orang-orang yang pacaran itu jemaah. Nauzubillah. Dia itu gandengan kemana-mana. Setelah kita menikah, malu kita. Kok waktu haram kita nggak malu, setelah halal kita malu. Itu setan. Maka kita kan nggak masalah. Itu termasuk keromantisan yang yang boleh ditunjukkan tidak sampai kepada tingkatan yang haram. kan itu istri kita halal buat kita. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya, kalau romantis di atas ranjang antum baca sendiri tuh. Karena ada anak kecil-kecil di sini Antum baca gimana Rasulullah SAW diranjang bersama istrinya. Allahu Akbar. Tidak seperti suami-suami. Ada sebagian orang yang mengatakan, Ustaz, istri kalau menolak ajakan suami, akan dilaknat sama malaikat. Betul nggak? Betul. Tapi antum harus pahami. Ada istri yang menolak dalam kondisi dia sakit, dia nggak enak badan. Dia lagi nggak mood. Gimana caranya membangkitkan gairah si istri? Antum pijit tuh kakinya aja. Antum pijit. Bang, anak nggak kuat. Antum pijit. Bismillah. Insya Allah apa yang antum inginkan akan terjadi. Insya Allah. Ucapan terima kasih. Jamaah. Kita kalau ada orang di warung. Atau seorang sekretaris, pembantu di kantor. Memberikan teh sama kita. Kita akan mengatakan apa? Makasih ya. Syukronnya. Tapi antum bisa bayangkan, istri kita berbuat tiap hari lebih dari mereka. Hampir nggak pernah kita mengatakan syukron. Istri kita ngasih nasi sama kita. Kan Ustaz udah kewajiban dia. Emangnya di warung bukan kewajiban dia. Kita bayar. Tapi kenapa kita mengatakan syukron? Kita mengatakan terima kasih. Yang paling berhak mendapatkan terima kasih kita adalah istri kita. Maka ingat dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man la yashkurun la yashkurullah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, itu tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang berbuat baik kepada kalian, kata Nabi, balas kebaikan dia. Kalau kalian tidak bisa membalas, ucapkan jazakumullah khairan. Maka kita harus melihat istri kita ngasih teh, ngasih kue, katakan jazakillah khair, makasih banyak Dikir masya Allah. Kasih hadiah dia, kecup keningnya, kecup pipinya sebagai hadiah tanda terima kasih kita kepada dia. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam Beliau kadangkala mau ke masjid, dikecup dulu istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh nggak kita berbohong sama istri kita? Boleh. La yasruhul kadhib. Masya Allah. Udah suruh berhenti anak jamaah. Lima menit lagi bang. Bohong itu boleh di tiga hal kata Rasul SAW. Salah satunya Pembicaraan suami kepada istrinya, istri kepada suami. Pembicaraan suami istri. Artinya dalam hal merayu jamaah. Bukan bohong beneran, bukan nih. Yang ngomong sama istrinya, di subhanallah. Anak ketika di kantor itu inget sama ente. Kebayang tuh wajahnya ente. Anak naik motor itu kangen, padahal dia nggak kepingin ketemu istrinya ya. <laughs> Iya tapi seperti itu. Ketika istrinya bersolek, Padahal kadang-kala ada istri yang bersolek itu kayak wayang golek katanya mah. Kita ngeliat, Masya Allah deh, ayu banget. Tidak ada wanita di muka bumi ini yang lebih cantik dari dirimu. Masya Allah. Padahal kita bohong nih ya, mah. <laughs> Kita ngomong itu bohong. Nggak apa-apa. Dikasih makanan kita. Kita tahu makanan yang nggak enak. Masya Allah deh. Anak kalau bukan karena kenyang di anak habiskan makanan ini. Padahal karena nggak enak. aduh enak banget deh ya. Masya Allah. Cuma karena kenyang <laughs> anak nggak bisa ngabisin. Itu termasuk pembohong-bohong yang diperbolehkan. Bukan bohong orang yang dia umpamanya dari tempat kawannya. Bermain gaple. Dari mana bang? Dari kajian. Masya Allah. <laughs> Itu harus itu. Itu bohong. Nggak boleh itu. Yang seperti itu. Tapi kalau bohong dalam merajuk dan merayu istri itu termasuk yang diperbolehkan. Dan ingat, kita harus sering-sering memaafkan istri kita. Berapa kali kita memaafkan istri kita? Istri kita berbuat salah, berbuat salah, berbuat salah, berbuat salah lagi. Wajar dia itu berbuat salah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, berapa kali kita maafkan pembantu? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pembantu nih, bukan istri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ufu anhu fi kulli yawmin 70 marrah." Kau maafkan pembantu setiap hari 70 kali. Pembantu kita 50 kali berbuat salah, kita maafkan. Apalagi istri kita. Dan antum jangan mengungkit-ungkit kesalahan lama. Kemudian jangan suka membandingkan istri. Jangan. Istri juga nggak boleh membandingkan suaminya. Bang, itu fulan, masya Allah, nggak boleh. Kita pun jangan suka membandingkan istri kita. Kalau istri kita punya salah, kita tegur, kita luruskan tanpa membanding-bandingkan. Karena kita nggak suka dibanding-bandingkan. Istri kita juga nggak suka dibanding-bandingkan. Kemudian bermain tarik ulur sama istri kita. Kalau ada yang marah, usahakan kita tidak marah. Istri kita marah, kita diam. Istri kita marah, kita mengatakan astagfirullah, maafkan aku. Ibu-ibu suaminya marah, jangan dibantah. Ketika suami marah, jangan pernah jawab suami. Diam. Dan juga si suami ketika istrinya lagi marah, diam. Kita lihat tadi waktu Aisyah marah sampai memecahkan piring, Rasul diam. Enggak marahin Aisyah. Beliau hanya mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, para jamaah rahimakumullah, ini yang terakhir. Sebelum yang terakhir jamaah. Ya, Sofia binti Huyai. Kata Sofia menceritakan Nabi. Gimana Nabi? Dia mengatakan, "Wa makana abghada ilayya min Rasulullah sallallahu Tidak ada seorang yang lebih aku benci daripada Rasulullah SAW. Istrinya nih ngomong. Gak ada orang di muka bumi ini yang lebih aku benci daripada Rasul SAW. Kenapa? Qatala abi. Dia yang membunuh bapakku. Dan dia yang membunuh suamiku. Dan dia yang menyebabkan kaumku terbunuh. Tapi kata Sofia, famazala ya'taziru ilayya. Nabi itu terus minta maaf sama aku. Nabi minta maaf sama Sofia, sama istrinya. Wa mazala ya'taziru ilayya wa nggak berhenti-henti beliau meminta maaf mengatakan, "Ya Sofia, wahai Sofia, bapakmu dia berkonspirasi mengajak orang-orang Arab untuk membunuhku, melakukan ini itu. Minta maaf aku. Sampai kata Sofia, aku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suami, kalau istrinya benci sama dia, minta maaf. Bagaimana si istri ini bisa cinta dengan kita minta maaf? Jangan merasa, Ustaz, anak kan memimpin, Ustaz. Dia yang harus minta maaf sama anak. Nabi minta maaf sama istrinya. Nabi. Apalagi antum. Dan yang terakhir, jadilah orang yang paling baik di muka bumi ini. Orang yang paling baik di muka bumi ini bukan yang ceramah di sini nih. Bukan yang nongol di TV, bukan. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Ukuran kebaikan antum istri antum. Jadi antum kalau ingin disebut orang baik, baiklah kepada istri antum. Jangan suka berbagi di luar, sedangkan sama istri antum nggak pernah. Jangan suka membagi hadiah, istri antum nggak pernah dikasih hadiah. Belikan hadiah buat istri antum. Yang selama ini nggak pernah belikan hadiah, belikan hadiah. Buat istri antum, hadiah itu akan menghilangkan kebencian dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum wa sallallahu ala